muslimin jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan rahimanillah wa iyyakum Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Alhamdulillah Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terutama di hari hari ini Sebenarnya kita masih berada pada bulan-bulan yang paling mulia di dalam Islam Pada waktu-waktu yang Allah muliakan di mana amalan soleh lebih ditingkatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala lebih besar balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala namun harus kita ketahui juga perbuatan zalim perbuatan dosa-dosa besar atau bahkan semua perbuatan dosa di waktu-waktu yang mulia maka juga menjadi lebih besar. Di dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita waktu-waktu khusus, waktu-waktu yang Allah muliakan. Inna iddal shuhur shuhuri 'inda Allah ashar syahran fi kitabillah. Yawma khalaqa as-samawati wal ardh minha arba'atul hurum. zalikatimul ad فلا تظلموا فيهن أنفسكم Sesungguhnya kata Allah Jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi Di antaranya ada 4 bulan haram Itulah agama yang lurus Maka janganlah kalian Menzolimi diri-diri kalian sendiri Di bulan-bulan tersebut Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita jumlah bulan dengan maksud agar kita memanfaatkan setiap waktu yang kita lalui dengan beribadah kepadanya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena itulah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia Kecuali agar mereka beribadah kepada aku saja Bahkan Allah mengutus Seluruh para Nabi dan Rasul alaihissalatu wassalam Untuk mengajar manusia agar beribadah hanya kepada Allah وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنِهُرُ اللَّهَ وَجِتَنِهُ تَعْبُدُ Sungguh kata Allah kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang Rasul. Setiap Rasul menyerukan kepada kaumnya, Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah yang satu saja dan jauhilah taubat, jauhilah semua yang disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah kabarkan kepada kita jemaah sekalian, tahun itu ada 12 bulan, bulan itu semuanya ada 12. Maksudnya untuk kita perhatikan. bahwa waktu dalam hidup kita sangat penting sekali. Oleh karena itu, di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama-nama waktu. Wasyamsi wa duhaha, wal lail wal asri dan banyak sekali jemaah sekalian Allah bersumpah dengan waktu karena pada hakikatnya jemaah sekalian kita hanyalah kumpulan waktu. Kita sebagai manusia sebagai makhluk yang hidup di muka bumi, pada hakikatnya kita hanyalah kumpulan waktu. Sebab setiap kali berlalu waktu dalam hidup kita, berlalu pula sebagian dari diri kita. Terus berlalu sampai akhirnya kita akan habis dari kehidupan dunia ini. Kita akan pergi untuk selama-lamanya meninggalkan kehidupan dunia ini dan tidak akan pernah kembali. Dan apabila telah datang kita untuk pergi jamaah sekalian. Tidak ada seorang pun yang bisa menundanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha." Dan Allah tidak akan menunda satu jiwa untuk mematikannya apabila telah datang ajalnya. Maka jemaah sekalian, Allah ingatkan kita bergulirnya waktu, berputarnya waktu dalam hidup kita. Hendaklah kita manfaatkan semata-mata untuk beribadah hanya kepada Allah berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya kemudian Allah ingatkan secara khusus minha arba'atun hurumun di antara 12 bulan itu ada empat bulan yang istimewa yang diistilahkan dengan bulan-bulan haram bulan-bulan haram artinya bulan-bulan yang Allah muliakan kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengapa Allah Bulan itu ada 12. Kemudian Allah tegaskan ada empat bulan haram. Kata Imam Al-Kathir rahimahullah dalam tafsir beliau, artinya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa amal soleh yang dilakukan di empat bulan tersebut akan lebih ditingkatkan pahalanya. Demikian pula kata Imam Al-Kathir rahimahullah, kezaliman dan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan di bulan itu juga akan ditingkatkan dosanya agar kita lebih berhati-hati. Ketahuilah jemaah sekalian, apa saja bulan itu Rasulullah SAW telah menafsirkan sendiri bulan yang dimaksudkan empat bulan haram di sini adalah Zulqa'dah, Zulhijjah dan Al-Muharram. Kemudian bulan Rajab. Dan alhamdulillah kita masih berada di bulan Zulhijjah di ujung bulan Dzulhijjah. Artinya tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Al-Muharram. Masih di tiga urutan bulan-bulan yang paling mulia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Al-Muharram. Kemudian yang satu lagi adalah Rajab. Maka jemaah sekalian Allah tegaskan dalam ayat yang mulia ini, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala maksud ayat ini Allah melarang kita berbuat kezaliman di seluruh waktu dalam hidup kita. Namun larangan itu lebih ditekankan lagi di bulan-bulan yang haram karena adalah bulan-bulan yang dimuliakan. Artinya hendaklah kita isi dengan amal-amal soleh. Kita muliakan bulan ini dengan menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Maka Allah ingatkan kepada kita jemaah sekalian secara khusus hati-hati jangan berbuat zalim di bulan-bulan ini. Dan kezaliman itu dijelaskan para ulama ada tiga macam. Yang pertama, dzulmul insani nafsahu. Kezaliman seseorang untuk dirinya atau terhadap dirinya. Apa artinya kezaliman seseorang terhadap dirinya jemaah sekalian? Artinya adalah semua perbuatan dosa. Apapun perbuatan kita lakukan pada hakikatnya kita merugikan diri kita sendiri Allah tidak rugi sedikit pun andai seluruh makhluk semuanya beribadah kepada Allah tidak satu pun yang berbuat dosa sama sekali tidak menambah kekuasaan Allah tidak menambah keagungan dan kebesaran Allah karena Allah kekuasaan dan keagungannya sudah berada pada puncaknya demikian sebaliknya jamaah sekalian andai seluruh makhluk berbuat dosa berbuat maksiat tidak sedikit pun mengurangi keagungan dan kebesaran Allah tetapi makhluk itu sendirilah yang merugi apabila dia berbuat dosa ingatlah jemaah sekalian setiap perbuatan dosa yang kita kerjakan hakikatnya kita merugikan diri kita sendiri kemudian yang kedua yang dosanya lebih besar lagi dzulmul insani ghairahu kezaliman seseorang terhadap orang lain dan itu terdapat dalam tiga hal yang pertama kezaliman terhadap kehormatan seperti menghina, mencela, mencaci maki ataupun menggibah, menceritakan tentang keburukan-keburukan orang. Maka jemaah sekalian, ini adalah kezaliman. Walaupun sayang sekali sebagian orang menganggap itu adalah hal-hal yang biasa saja berbicara tentang aib-aib orang bahkan media-media massa dihiasi dengan aib-aib orang apakah aib-aib para artis atau aib-aib para pejabat mereka lupa dengan dosa ghibah, dosa yang sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ghibah, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Ghibah itu adalah engkau berbicara tentang saudara muslimmu sesuatu yang kalau dia dengar dia nggak suka. Itu kalau benar yang kita katakan, maka itu adalah ghibah. Tapi kalau ternyata yang kita katakan tidak benar, maka itu adalah bukan dusta jadi jemaah sekalian berbicara tentang aib orang tidak akan lepas dari dosa apakah dosa tiba kalau aib itu benar ataukah dosa berdusta kalau aib itu tidak benar tapi subhanallah di masa ini baru saja isu-isu yang belum tentu benar sudah disebarkan dan ternyata sangat disayangkan sekali karena ada tujuan-tujuan di balik itu tujuan-tujuan yang sangat jelek, tujuan-tujuan untuk memuaskan nafsu untuk berpuasa. Inilah yang terjadi jemaah sekalian. Maka hati-hatilah, ini termasuk bentuk kezaliman terhadap kehormatan seseorang. Yang kedua, kehormatan kezaliman terhadap harta. Seperti mencuri, merampas, merampok, korupsi, atau berhutang kemudian tidak mau bayar. Jangankan tidak mau bayar jemaah sekalian. Rasulullah satu bani zulmun orang yang sudah mampu bayar hutang tapi dia menunda-nundanya maka itu sudah merupakan kedoliman kedoliman yang sangat besar apalagi kalau dia tidak niat bayar sama sekali terlebih lagi kalau dia dari awal berniat ketika dia berhutang memang dia tidak mau bayar sama sekali ini termasuk kedoliman jamaah sekalian Kemudian yang ketiga yang lebih besar, yang lebih dahsyat lagi, kedoliman terhadap darah, yaitu dengan cara memukul sampai pada tingkat menumpahkan darah dan pembunuhan. Maka ini dosanya sangat besar sekali. Inilah jemaah sekalian, tiga bentuk kedoliman terhadap orang lain yang harus kita jauhi. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, kedoliman yang ketiga adalah Allahul Kedoliman yang terbesar. Inilah yang paling berbahaya yang harus lebih kita waspadai yaitu perbuatan syirik mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala atau kafir kepada Allah inilah kezaliman yang terbesar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nasihat Luqman kepada anak-anaknya ya, wa idza qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduh ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim ingatlah ketika Luqman berkata kepada tatkala beliau menasihatinya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah karena sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Maka jemaah sekalian, inilah bentuk tiga bentuk kezaliman. Kezaliman terhadap diri kita sendiri, kezaliman terhadap orang lain, dan kezaliman yang terbesar yaitu perbuatan mempersekutukan Allah atau kafir kepada Allah yang harus kita waspadai dan harus kita jauhi. Kemudian jemaah sekalian, ada satu bentuk amal soleh yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW apabila telah masuk bulan Muharram. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Afdal siyami ba'da ba'da Ramadan syahrullah Muharram, wa afdal wa afdal salati ba'da al-fariidah salatul lail." Kata Rasulullah SAW Sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Muharram. Dan sebaik-baiknya solat setelah solat wajib adalah solat lain. Maka jemaah sekalian, inilah dua amalan yang paling utama. Yang pertama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah Muharram. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan Muharram sebagai bentuk pemuliaan terhadap bulan ini. Kemudian beliau mengabarkan puasa yang sangat utama di sisi Allah yaitu bulan Muharram. Oleh karenanya jemaah sekalian, apabila telah masuk bulan Muharram, kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Ya. Kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah selama bulan Muharram tersebut. Selama masih di bulan Muharram, mulai dari tanggal 1 sampai selesai bulan Muharram, kita dianjurkan untuk berpuasa sunnah dan tidak mengapa kalau kita mau berpuasa sebulan penuh lamanya. Hanya saja jemaah sekalian, yang sangat ditekankan adalah berpuasa pada tanggal 10 Muharram dan 9 Muharram. Karena dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasiyamu yaumi Arafah, wasiyamu yaumi Asyura, ahtasibu Allah ayyukaffira sanata allati qablahu dan berpuasa pada hari Ashura yaitu tanggal 10 Muharram aku harap kepada Allah akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya Masya Allah jemaah sekalian ini keutamaan yang sangat besar apabila kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram maka insya Allah kita akan mendapatkan pengampunan dosa selama satu tahun yang telah kita kerjakan kemudian karena dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada tanggal 10 Muharram, maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, tanggal 10 Muharram ini juga adalah hari yang dimuliakan oleh orang-orang Yahudi. Mereka juga berpuasa di hari ini. Kenapa? Karena kata mereka Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah pada tanggal 10 Muharram tersebut. Maka jemaah sekalian, apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengetahui orang-orang Yahudi juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram, maka beliau bersabda, "Idza kana al-'amu muqbil, sunnat tasi Allah. Apabila tahun depan kita juga akan berpuasa pada tanggal 9 Allah. Artinya jemaah sekalian, Rasulullah Alaihi Wasallam tidak ingin serupa dengan orang-orang Yahudi, tidak ingin terlihat sama dengan yang sangat ditekankan bagi kita untuk berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Dan dalam hadis yang mulia ini ada pelajaran bagi kita bahwa umat Islam tidak sepatutnya ikut-ikutan menyerupai terlihat sama bentuknya dengan orang-orang kafir dalam segala sisi apakah dari segi cara berpakaian atau adat istiadat sampai amal ibadah tidak boleh kita terlihat sama dengan orang-orang akhir Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengingatkan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum barang siapa menyerupai satu kaum maka dia bagian dari mereka kenapa jemaah sekalian tatkala kita menyerupai orang-orang kafir maka di situ terdapat sikap loyalitas kepada mereka dan ini sangat dilarang dalam Islam bersikap loyal mencintai menyayangi orang-orang yang kafir kepada Allah Rasulnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian wali itu artinya jamaah sekalian orang yang kita cintai dan orang yang kita serahkan sikap loyalitas kepada mereka atau orang yang kita angkat menjadi pemimpin kita. Makanya pemimpin kota disebut wali kota karena artinya pemimpin itu berasal dari bahasa Arab. Maka Allah mengingatkan kita wa may yatawallahu minkum fa innahu Siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai pemimpin atau menjadikan mereka sebagai wali, sebagai orang yang dia cintai, maka dia bagian dari mereka. Allah mengancam bisa saja batal keislaman seseorang kalau dia mencintai, mendukung orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya apabila dia lakukan itu karena memang setuju dengan kekafiran mereka atau mendukung agama mereka. Tapi kalau dia lakukan itu bukan karena setuju dengan agama mereka, maka itu termasuk dosa besar. Sebab itu bagian dari sikap loyal kepada orang-orang kafir. Wabillahi taufiq walhamdulillahi alamin. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan Rahimahillah wa iyakum Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Jemaah sekalian perlu kita ingatkan pada kesempatan ini ada sebagian orang yang menyambut bulan Muharram dengan cara-cara yang salah. Sesungguhnya banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang ketika menyambut bulan Muharram. Intinya adalah mereka menyambut bulan Muharram dengan satu amalan-amalan yang mereka ciptakan sendiri, dengan kegiatan-kegiatan yang mereka ada-adakan sendiri, yang mereka buat-buat sendiri, tidak berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya tidak berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dalam hadis yang diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa mengada-adakan, menciptakan, membuat-buat cara-cara baru di dalam agama kami ini yang tidak berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Oleh karena jemaah sekalian, janganlah kita melakukan satu amalan yang kita belum ketahui itu benar-benar berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain beliau menegaskan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan amalan tersebut tertolak tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dalam Percuma saja kita beramal kalau ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jemaah sekalian, ingin kita ingatkan di sini ada sebagian orang yang menyambut bulan Muharram dengan satu perasaan takut. Kenapa jemaah sekalian? Kata mereka bulan Muharram itu takut bulannya sial, bulan yang mendatangkan sial. Sehingga mereka kemudian tidak berani melakukan hajat-hajatnya di bulan ini atau tidak berani menikahkan anaknya di bulan ini. Jamaah sekalian, ini adalah keyakinan syirik sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak siapa yang dihalangi oleh perasaan takut sial untuk melakukan hajatnya maka dia telah mempersekutukan Allah seperti juga orang-orang yang takut sial dengan angka 13 atau dengan hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu atau apa saja. Padahal Allah tidak menyatakan itu bisa mendatangkan mudarat atau bisa menimpakan kesialan, tapi dia menganggap itu bisa menimpakan kesialan, maka itu termasuk kategori kesyirikan. Sebab jemaah sekalian, seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah harus yakin tidak ada yang bisa menimpakan kesialan, tidak ada yang bisa menimpakan mudarat tidak ada yang bisa menimpakan azab kepada manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak ada yang bisa melindungi kita dari mara bahaya, tidak ada yang bisa memberi kemanfaatan kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah kita bergantung kepada angka-angka tersebut, janganlah kita bergantung kepada hari-hari atau bulan-bulan tersebut, melainkan bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Yang terakhir jemaah sekalian, ada juga sebagian golongan yang melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Muharram dan itu sangat banyak mereka lakukan di antaranya mereka melakukan ratapan kematian. Mereka meratap, mereka melakukan upacara untuk meratapi kematian. Kematian siapa yang mereka ratapi jemaah sekalian? Kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berpuasa, tapi mereka tidak berpuasa di bulan Muharram, tidak pula di tanggal 10 Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras orang yang meratapi mayit, tapi mereka melakukan ratapan, bahkan sampai mereka menyiksa diri mereka sendiri, memukul-mukul tubuh mereka dalam sebuah upacara dan disaksikan oleh banyak orang. Mereka itulah jamaah sekalian yang disebut dengan orang Syiah satu golongan sesat yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai golongan yang sesat dan bahkan pendiri NU Kiai Haji Hashim Ash'ari sejak lama sudah mengingatkan dalam kitab-kitab beliau ini adalah aliran sesat yang sangat berbahaya tetapi sangat disayangkan jamaah sekalian di akhir-akhir ini sudah mulai di laksanakan upacara seperti ini dan sudah mulai banyak pengikutnya di Indonesia maka ketahuilah Rasulullah SAW telah mengingatkan laisa minna man latamal hududa wa syaqqal juyuba wa da'wa bidakwal jahiliyah bukan bagian dari kami orang yang tertimpa musibah misalkan musibah kematian kemudian dia memukul-mukul wajahnya kemudian dia merobek-robek pakaiannya dan menyeru dengan seruan jahiliyah yaitu mengeluarkan kata-kata yang seakan-akan dia tidak ridho dengan musibah yang Allah takdirkan tersebut. Maka jemaah sekalian, ini semuanya adalah tradisi jahiliyah. Tetapi oleh golongan tersebut dihidupkan karena mereka sangat sedih dengan kematian Al Husain. Padahal dalam sejarahnya mereka lah penyebab kematian Al Husain. Kemudian pada setiap tanggal 10 Muharram mereka pura-pura menangis akan kematian Husain. Ketika Al Husain datang ke Baghdad sampai di daerah yang namanya Karbala, siapa yang mengundang mereka? Demi opsi situ jamaah sekalian, mereka yang mengundang, mereka kirimkan surat-surat begitu banyak agar Al Husain meninggalkan Madinah dan datang kepada mereka di Irak. Tetapi sampai di Karbala, Al Husain dihadang oleh pasukan pemerintah. Kemudian pasukan gubernur Irak ketika itu membunuh Al Husain orang-orang Syiah yang mengundang beliau semuanya lari, tidak ada yang membela Al Husain. Semuanya lari menyelamatkan diri karena juga takut dibunuh. Jadi sebenarnya mereka lah penyebab kematian Al Husain radhiyallahu anhu. Kemudian mereka pura-pura bersedih dengan kematian beliau dengan mengadakan acara rapat mengumpul mumpul diri mereka pada setiap tanggal 10 bulan Muharram yang disebut dengan hari Asyura. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai macam kesesatan dan penyimpangan Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas hidayah dan mengistiqomahkan kita sampai akhir hayat kita.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 Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. والحمد لله رب العالمين